harus kita wujudkan, yang harus kita realkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki kita dunia akhirat terutama untuk masa depan kita di hari kiamat nanti Kita sama-sama berjuang untuk menjadi hamba Allah yang baik di dunia. Hamba Allah yang saleh di dunia. Hamba Allah yang berakhlakul karimah di dunia. Dan yang paling penting kita berjuang sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang mendapatkan tempat yang baik tempat yang terindah di yaumul qiyamah nanti di surganya Allah Jalla wa'ala. sebagai ahlul jannah dan setiap insan. Ada satu perintah yang menentukan itu semuanya, yaitu perintah untuk konsisten istiqomah di atas keislaman kita, perjuangan kita semasa di dunia ini. Istiqomah untuk menggapai husnul khatimah. Istiqomah untuk menggapai al-jannah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin sosok muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa ala, beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW sosok muslim yang terikat dengan bimbingan agamanya agama Islam kita berkewajiban untuk punya akidah yang benar, yang lurus rukun iman yang enam kita percayai, kita yakini kita berkewajiban untuk memurnikan ubudiyah kita kepada Allah, ibadah dengan tauhid, betul-betul mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, mempersembahkan ibadah untuk Allah semata, bukan untuk makhluk, bukan untuk yang lainnya. Kita berjuang supaya ibadah kita sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW betul-betul dengan contoh Rasul kita berjuang untuk memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Kita berjuang untuk menjadi hamba Allah yang soleh terkait dengan duniawiyah kita. Kita berjuang untuk mencari maisha, mencari nafkah untuk pribadi, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk yang kita tanggung orang tua, family, kerabat yang kita tanggung. Berjuang untuk mencari maisha yang halal, yang barokah. Dalam bekerja, apapun status kita dalam pekerjaan, kita berjuang sebagai sosok yang amanah dalam pekerjaannya, disiplin, orang yang betul-betul tulus, ada perjuangan di sana sosok yang terbaik dalam semua hal urusan akidah, ketauhidan, ubudiyah kita, muamalah kita, akhlakiyah kita, pekerjaan kita, duniawiyah kita. Sebagai sosok muslim berjuang untuk menjadi yang terbaik. Muslim yang berakidah, muslim yang bertauhid, muslim yang soleh, taat beribadah, muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang amanah dalam pekerjaannya itu perjuangan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun karena kita di dunia ini diminta untuk ibadah kepada Allah ibadah mahbah, ibadah muamal, ibadah akhlak perjuangan ini barakallahu fikum harus kita jaga harus kita rawat harus kita pertahankan kita harus konsisten dalamnya. Kita harus betul-betul kokoh dan tabah di atasnya. Sampai akhir hayat. Sampai kita mati nanti di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh kamu jangan mati Melainkan kalian sebagai muslim Di sini ada perintah untuk istiqamah disebutkan dalam hadis dari Abu Murrah Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridainya Beliau mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah SAW qul fil Islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairak Ya Rasulullah sampaikan kepada aku jelaskan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata Aku tidak bakal bertanya lagi pada yang lain selain engkau ya Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Qul amantu billah. Ucapkan katakan aku beriman kepada Allah. Itu Islam. Islam dengan satu kata ialah kita beriman kepada Allah, mengikrarkan iman kita kepada Allah, diyakini dari hati yang paling dalam dan diwujudkan dengan amalia anggota badan iman kepada Allah konsekuensinya berislam secara kafah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wahai orang-orang beriman adalah kamu masuk Islam secara kafah bukan semata-mata ikrar aku beriman tapi hati meyakini itu dan amal perbuatan membuktikannya beliau menambahkan satu poin lagi setelah itu Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, sumastaqim Itu perintah setelah, setelah itu. Kemudian istiqomahlah kalian. Istiqomahlah di atas iman, keislaman. Anda berjuang berakidah, istiqomah dengan akidah Anda. Anda berjuang untuk bertauhid, ibadah yang benar, istiqomah untuk itu. Anda berjuang untuk berakhlakul karimah, istiqomah untuk itu. Anda bekerja supaya menjadi orang yang amanah dalam pekerjaannya. Istiqomah di atas itu. Anda bersemangat untuk mencari maisha, mencari nafkah keluarga. Istiqomah untuk mencarinya yang barokah. Dalam semua hal Thummastaqim Istiqomah Kaum muslimin rahimakumullah Ketika kita menapaki kehidupan kita di muka bumi ini jujur dan ngomong fakta godaannya besar godaannya banyak godaan untuk kita nggak lurus nggak lempeng itu banyak ya yang membuat kita bermalas-malasan terkait dengan beribadah kepada Allah yang membuat kita angin-anginan dalam beribadah kepada Allah banyak gimana ya, Padahal ibadah itu kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Detail ibadah bisa dibuktikan. Salat godaannya besar, angin-anginan. Apalagi jama'ah lima waktu bagi yang mampu enggak ada udur, godaannya besar. Ya males lah, ya inilah, ya itulah. Godaannya banyak. Apalagi terkait dengan amanah pekerjaan. Godaannya banyak. Godaan untuk error dalam perkara amanahnya, godaan untuk ini, untuk itu, hal-hal yang bertentangan dengan amanah pekerjaan besar apalagi peluangnya besar peluangnya banyak tidak ada yang lihat padahal Allah maha melihat Tidak ada yang tahu padahal Allah maha tahu besar godaannya. Di luar sana banyak godaannya pula. Godaan supaya kita tergoda menjadi orang yang yang, yang terpelanting, yang belok, tak lurus. Godaan-godaan kemaksiatan, syahwat dan yang lain-lain banyak. Ini yang mengharuskan kita berjuang Berjuang bukan semata-mata berjuang untuk berislam, beribadah, berakidah, berakhlakul karimah tapi berjuang untuk bisa istiqomah di atasnya. Kalau cuma ibarat sekali selesai enak. Perjuangan kita ini sampai kita mati. Setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hidup. Selama hayat masih dikandung badan ada perjuangan ini Sholat sampai mati Puasa sampai mati Kerja Lanjut Kalau uh, eh, realnya kita nggak cuma sampai mati Karena angan-angannya melampaui kematiannya kita Kalau bisa sampai mati pun juga masih ngalir Apanya ini Hasil pekerjaan kita Gimana Mati sudah apa gimana ini tidak mungkin lah Anda punya istri Masa Anda mati isinya terbengkalai Kepingin Anda mati isinya masih dapat Hasil pekerjaan Anda Ya apa enggak? Anak-anak Anda bekerja Mati pun anak-anak masih bisa merasakan pekerjaan Anda Kalau bisa nggak cuma istri nggak cuma anak saya berapa turunan? Tujuh nggak kurang Sampai sepuluh turunan Barakallahu Makanya kalau fitina nazarullah Di sini urgensi keisi komahan. Banyak godaan, banyak perjuangan. Tema yang kita angkat kali ini adalah bagaimana kiat-kiat untuk bisa isi istiqomah. Ini level kajiannya sekian tingkat ini. Intinya eh, pembahasannya semangat untuk bekerja, gimana caranya, semangat untuk beramal, mewujudkan dulu amaliyahnya, ubudiyahnya, solehnya, ketakwaannya kan gitu ya. Ini naik level ini, nggak semata-mata itu naik lagi. Gimana supaya bisa isi koma beramal soleh, isi koma berakhlakul karimah, isi koma bekerja dengan amanah, isi koma mencari maisha yang halal, tidak tergoda dengan berbagai macam godaan-godaan di atas. Tapi lapas, karena temanya itu maka saya sebutkan beberapa kiat-kiat penting Kiat-kiat ini bukan semata-mata teori Tapi wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan saya kasih sedikit satu keterangan Gampang diucapkan, susah diwujudkan Tapi semua kembali kepada masing-masing kita Barakallahu Yang pertama Kiat untuk bisa istiqomah Di atas semua yang digambarkan di atas ialah upaya setiap harinya, setiap saatnya untuk menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saleh. Dalam hadis yang saya bawakan di atas, Rasul mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Perintah istiqamah itu nomor dua Yang pertama apa? beriman. Beriman akan muncul isi Istiqomah itu dipicu oleh keimanan. Maka kiat untuk Anda bisa istiqomah adalah Anda betul-betul berjuang untuk mengasah semua itu setiap harinya. Anda harus mengasah akidah Anda, tauhid Anda, ubudiyah Anda, amal soleh Anda, akhlakul karimah Anda, amanah Anda, semangat Anda dalam mencari maisha. Itu diasah tiap hari. Harus setiap hari kita berjuang menjadi hamba Allah yang beriman, yang soleh, yang berakhlakul karimah, yang saya terangkan panjang tadi dalam semua hal tadi. Itu diasah namanya mengasah spiritual kita dalam keseharian kita. Ini adalah upaya untuk nanti bisa isi koma. Ketika Anda tergoda dengan sesuatu terkait dengan amanah pekerjaan, Anda harus amanah, harus disiplin, harus ini, harus ini, harus ini. Anda sudah berjuang untuk itu. Ketika Anda berjuang dari mulai awal, dilatih, dilatih, dilatih, diasah, diasah, diasah, terus berjuang seperti tiap harinya, setiap saatnya. Ketika ada godaan di depan mata, Anda tidak gampang terbawa. Anda akan punya keteguhan, kekokohan, prinsip yang jelas. Lah, ini menyalahi komitmen saya ini menyalahi konsistensi saya, ini menyalahi keimanan saya. Dia bisa bertahan, bisa istiqomah, bisa kokoh nggak bakal goncang. Kenapa? Dilatih dari sononya. Ada godaan-godaan yang membuat kita lengah ibadahnya, malas ibadahnya. Kita kan kokoh dan tegar, semangat uh, eh, dikarenakan dari sononya diasah sudah punya komitmen yang sangat kuat, azam yang sangat kuat, diwujudkan dengan langsung amaliah sehari-hari, diasah terus. Mengasah imannya, mengisah ketakwaannya, mengasah akhlaknya, mengasah muamalahnya yang bagus, dilatih terus, terus, terus. Isi koma itu kan ketika ada godaan, ketika ada rintangan, ada fitnah, ada cobaan, ada ujian, diuji keistiqomahan Anda. Ketika selama ini betul-betul diasah, mudah untuk tegar dan kokoh. Barakallahu fikum. Godaan yang lumayan berat adalah godaan kejemuan. Hmm? Ibadah lempeng akhlak, lempeng muamalah, lempeng bagus, lempeng. Ini mohon maaf ini wataknya manusia meskipun gennya berbeda-beda. Wataknya itu adalah ha? gampang bosan. Ngono ya, mintanya yang seru-seru, yang asik-asik, yang lain dari biasanya. Gitu. Ini juga godaan. Tadi kuncinya ketika selama ini kita betul-betul melatih diri, kita mengasah semua yang ada, kita akan mudah teratasi. Satu. Ini cara pertama. Itu kenapa digandingkan iman istiqomah. Iman istiqomah. Terkait dengan ayat yang Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat eh, di Fusilat, eh, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sama ayat eh, sama hadis. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, iman kepada Allah, tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Iman dulu baru muncul keistiqomahan. Cara pertama, asa terus keistiqomahannya itu. Kalau boleh saya ibaratkan ya kayak pisau lah. Pisau Anda beli pisau awalnya mungkin pisau biasa, Anda asah tiap hari diasah, diasah, diasah, diasah. Hasilnya apa ini? Tajam. Diuji. Ujiannya kan disuruh untuk mengiris sesuatu. Dikatakan terasa tiap harinya. Dikasih ujian. Ini ujiannya. Hah? iris ini set langsung terbelah Hah? ini yang alot set langsung terbelah dia akan terasa godaan apapun ujian apapun akan terlewati ketika terasa keimanannya yang kedua yang kedua adalah barokallahu keikhlasannya keikhlasannya ini adalah komitmen kita masing-masing dari kalbu yang paling dalam. Apa yang memotivasi Anda untuk beribadah? Apa yang memotivasi Anda untuk beramal saleh? Apa yang memotivasi Anda untuk berakhlakul karimah? Apa yang memotivasi Anda untuk mencari maisha bekerja? Apa yang mengharuskan Anda untuk amanah dalam pekerjaan ini? Apa apa apa motivasi Anda? Seorang yang muslim yang punya iman satu motivasinya. Apa itu? Dibahasakan keikhlasan. Motivasi kita ialah ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Mana pertama? Ini ibadah. Antum berakidah itu ibadah. Antum bertauhid itu ibadah. Anda beramal soleh itu ibadah Anda sholat itu ibadah Anda puasa itu ibadah anda punya akhlakul karimah itu ibadah. Anda bekerja mencari maisha untuk keluarga itu ibadah. Anda amanah dalam pekerjaan Anda itu ibadah. Itu keikhlasan. Betul-betul aku mengerjakan ini adalah untuk ibadahku kepada Allah. Kupersembahkan untuk Allah semata. Motivasi Anda ikhlas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mana kedua dari ikhlas ihtisabul ajr. Yang kamu harapkan, yang kamu inginkan ridhonya Allah Jalla wa Yang kamu harapkan pahala dari Allah Jalla wa Yang kamu yang kamu dapatkan surganya Allah Jalla wa ala. Namanya ihtisabul ajr Allah Namanya ketulusan. Anda tulus dalam mengerjakan semua yang ada ini tulus dalam beribadah tulus dalam berakhlak tulus dalam mencari maisha tulus dalam amanah pekerjaan tulus dalam muamalah sama yang lain tulus betul-betul yang anda harapkan ridhonya Allah ibtiqa mardatillah yang antum harapkan pahalanya dari Allah Jalla wa yang antum harapkan nanti di yaumul qiyamah meraih surganya Allah Jalla wa terus Yang namanya pahala yang disebutkan dalam Islam itu ragamnya banyak. Kadang dikasih pahala-pahala untuk duniawiyah kita, kadang dikasih pahala untuk kekokohan iman agama kita, dan yang paling banyak pahala untuk ukhrawiyah kita. Itu yang kita cari. Inilah yang membuat kita ini punya semangat selalu dalam mengerjakan perkara kebaikan. Punya semangat disiplin, perjuangan, pengorbanan dikarenakan itu nilainya ibadah. Yang kedua itu mengandung kemanfaatan, kemaslahatan, dibahasakan pahala minallah jalla wa ala. Ujungnya surganya Allah jalla wa ala. Dalamnya keikhlasan, ketulusan. Jenengan bekerja saya kayak itu semua pekerjaan dikarenakan kebanyakan yang depan saya ini kayaknya karyawan. Entah bagaimana statusnya, mungkin direktur, mungkin kepala bagian, mungkin Anda bekerja. Anda harus punya motivasi. Apa motivasi Anda bekerja itu apa? Inilah yang akan membuat Anda isi koma untuk bisa bertahan bekerja. Ada perjuangan untuk bekerja semangat untuk bekerja, menggapai apa yang kamu dapatkan untuk pekerjaan ini. Nah, apa niatnya bekerja ini? Hati-hati loh. Nah, yang ini mendapatkan ya kerja usah, biar ekonominya naik, biar ekonominya menanjak. Punya oh, ya kerja usah, ya, lagi nyicil bangun rumah, lagi nyicil untuk beli motor, nah, nyicil segala macamnya gitu. Itu aja niat pekerjaannya hanya itu ya sia-sia anda begitu pas cicilannya mandek jadi malas kerja lagi ini apa motivasi anda bekerja saya sampaikan sebelumnya motivasi kita untuk bekerja itu ialah ibadah kepada Allah dengan bentuk pekerjaan ini ibadah kepada Allah kok bisa ibadah Ustaz? makanya luruskan niat Niat kita menjadi maisha, menjadi pekerjaan adalah satu untuk mandiri. Jangan sampai kita jadi pengemis, jangan sampai jadi orang menggantungkan hidup dengan uh, hadiah orang lain, sedekahnya orang lain. Mandiri itu ibadah. Kita menjadi maisha, menjadi pekerjaan ini untuk menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, dikasih nafkah yang halal, itu infak yang terbaik, nafkah yang terbaik, sedekah yang ter itu ibadah. Itu ibadah. Niatkan ini semuanya barakallahu Zen, ada kelebihan harta, antum ingin supaya uh, anak istrinya antum ini mandiri, terhormat, punya rumah sendiri, huh? boleh. Antum niatkan untuk selebihnya ibadah-ibadah maliyah mendukung antum untuk beribadah kepada Allah infak sodakohnya jangan lupa untuk berluai ke orang tuanya jangan lupa untuk uh, eh, setor rahim dengan family-family jangan lupa untuk anak yatim untuk fakir miskin untuk ibadah-ibadah yang antum inginkan kepingin haji kepingin umroh kepingin ini plus kebutuhan harian anda yang mubah yang halal Ketika Anda tulus, motivasi Anda terkeikhlasan, ini ibadah lillahi ta'ala. Tulus yang Anda mengharapkan ridhonya Allah. Pahala dari maisha yang halal ini. Anda akan semangat kerjanya. Berjuang untuk itu, berkorban untuk itu, istiqomah di atasnya. Ada motivasi yang luar biasa. Tak sia-sia Anda bekerja. Manfaatnya apa ini? Manfaat untuk keluarga, manfaat untuk anak istri. Itu kan manfaat duniawi kan. Tapi halal dan barokah. Dan hanya itu, ketika niat ibadah, semuanya berpahala. Semuanya mengandung pahala. Nah, pahala inilah yang kita ambil nanti di mulut kiamat sebab kita meraih surga surganya Allah Jalla wa Itu namanya keikhlasan dalam uh, beribadah, dalam berakhlakul karimah, motivasi kita terkeikhlasan keikhlasan. Ikhlas dengan mana ibadah lillahi taala, ikhlas dengan makna tulus yang kita harapkan mardatillah, pahala minallah dan yang paling puncak yang kita harapkan al-jannah minallah jalla wa ala. Itu urusan yang namanya sebuah sebuah niat. Rasul mengatakan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Amal tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sama-sama kerja, beda niat, beda hasil. Yang disebut dalam hadis, sama-sama amalnya beda hasil. Sama-sama berhijrah. Yang ini hijrahnya lillahi tabaraka wa taala, besar pahalanya. Yang itu hijrahnya untuk mencari dunia, dapatnya cuma dunia yang lain hijrah untuk mengejar wanita, dapat dapatnya wanita. Nggak dapat pahala. Anda bekerja, niatan niatan Anda hanya menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan harta yang mendapatkannya harta saja. Apalagi ada unsur sombongnya, ada unsur ujubnya, bangganya, dosa. Anda bekerja dengan niatan yang mulia tadi, besar nilai pahalanya plus maslahat untuk kehidupan yang kita. Dunianya dapat kenikmatan, ada income, ada ekonomi yang lumayan, lumayan dengan niat yang baik tadi mendapatkan pahala besar dan itu satu orang bisa isi koma. Saya tekankan sedikit terkait dengan semangat ibadah kita kepada Allah. Urjasi keikhlasan. Tadi tanpa salah urusan pekerjaan, sekarang bab urusan keagamaan kita. Ikhwan fillah nasakumullah, kaum rahimakumullah. Ketika kita berakidah, tapi sekarang berakidah, kita berobudia, mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kepada Allah. Keikhlasan ini paling utama setelah ibadah kita disesuaikan dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW istiqomah akan terwujud ketika kita betul-betul ikhlas ibadah kita lillahi ta'ala ketika ibadah ini diniatkan untuk menggapai ridhonya Allah semata wal jannah akan muncul isi keistiqomahan ketika hilang ke, eh, hilang keikhlasan niatnya sudah lain-lain ibadah niatnya supaya jadi dianggap orang soleh ngaji taklim belajar supaya dianggap orang alim niatan-niatan yang merusak ini. Ini yang membuat orang itu naudzubillah terpelanting di akhir hayatnya. Ada sebuah hadis panjang dari waktu mungkin ini terakhir, terakhir tapi panjang. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari beberapa sahabat Diceritakan bahwasanya Rasul SAW pernah bersama dengan para sahabatnya dalam sebuah peperangan jihad fisabilillah langsung dengan beliau SAW. Jadi amalnya syar'i, jihadnya benar. Karena bersama dengan beliau SAW. Pada momentum jihad yang agung ini ada salah seorang dari pasukan kaum muslimin ini luar biasa jihadnya, luar biasa peperangan Ketika pecah pertempuran antara muslimin dan kaum kufar di front jihad yang syar'i, ada seseorang yang masya Allah luar biasa perangnya. Dikatakan yuqatilu qitalan syadida, dia perang dengan peperangan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Wah dia memporak-porandakan pasukan musuh Dia melawan dengan banyak pasukan musuh Bisa mengalahkan dengan banyak pasukan musuh Hebat dibahasakan yuqatilu qitaran syadida perangnya luar biasa pertempurannya sangat hebat viral di kalangan pasukan kaum muslim ketika menjelang malam pertempuran berhenti masuk ke kem-kem uh, pasukan perbincangan para mujahidin fulan fulan Masya Allah dia perangnya uh hebat luar biasa bla bla bla bla bla bla ini amal apa ini? Amal kebaikan yang paling puncak dalam Islam. Jihadun fi sabilillah. Syar'i loh ini bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Viral. Sampai ke beliau SAW. Beliau mengatakan, huwa min ahli nar. Orang ini dia termasuk penghuni neraka. Dia termasuk ahli nar Kaget ini para sahabat, ahlun nar, orang yang berjihad, jihad yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, ahlun nar. Banyak bimbang ketika kok oh, bisa. Ada salah satu sahabat mengatakan anak sahibu. Anak besok akan menyertai dia. Akan ikuti dia. Keesokan harinya ketika perang berkecamuk kembali. Lagi ini orang luar biasa perangnya, jihadnya, perang dengan dahsyat yang begitu hebat tapi dia hari itu terluka terluka terus dia berperang semakin parah lukanya semakin e, banyak lukanya sampai terkapar dia luka-luka dari tombak dari panah dari pedang luka di sekujur tubuhnya dikatakan juri jurhan syadidah luka yang amat sangat parah ini kalau bahasanya orang lagi lomba sudah menjelang finish ini orang sudah luar biasa amal besarnya luka parah tinggal menunggu sedikit saja detik-detik dia mati nah gitu ya mau finish ini kalau urusan pahala urusan uh, apa namanya ini eh, hadiahnya di depan mata tinggal selangkah lagi hmm, finish juara dia terkait dengan uh, perlombaan amal soleh selangkah lagi hmm, surga tempatnya dia di ujung hayatnya itulah sahabat yang tadi menyertainya menyaksikan pemandangannya begitu mengerikan dahsyat tak menyangka yang terluka tadi itu tidak sabar dengan kondisi dia tidak sabar dengan penderitaan dia sakit yang parah luka yang sangat parah lama gak mati-mati gak sabar dia dia pegang gagang pedangnya itu dipegang di bawah bagian atas lalu di eh, bagian tajam lalu di atasnya dia berjuang sekuat tenaga supaya dia bisa bangkit dan dia merobohkan menjatuhkan dirinya tepat di atas pedang dan tadi mati syahid atau mati sangit halo kok dibaca ini mas mas mas mas mati apa ini kenapa kok sangit ternyata dia matinya mati bunuh diri Allah yang maha tahu dan pelakunya ini kalau ada orang yang yang lain yang tahu, mungkin di, dianggap oh luar biasa dia mati syahid, wah dia luka dikarenakan matinya di front jihad, dia terluka, luka parah dia mati. Orang kalau nggak tahu, oh luar biasa ini, syahid ini. Tapi ada orang yang tadi menyertai dia, kaget dia, langsung lari menuju beliau SAW mengatakan asyhadu annaka rasulullah aku bersaksi engkau Rasulullah SAW wa madzat apa ini ada apa itu dikisahkan laki-laki tadi yang sebelumnya perang yang begitu hebat anda mengatakan kita masuk ahli neraka tadi saya temani saya sampai dia dikisahkan tentang akhir hayatnya menjelang kematiannya yang mestinya dia mati syahid dapat surga di ujungnya dia belok mengerjakan tindakan dosa besar bunuh diri matinya mati bunuh diri matinya suul khatimah diancam dengan neraka maka belum mengatakan di hadis dalam Sahih Bukhari innar rajula ini yang penting ikhwan pencermatannya innar rajula layak malu bi amali ahli jannah ma yabdu nas wa min ahli nar innamal a'malu bil khawatim ini sangat mendalam satu ya. Belum mengatakan sungguh ada. Ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli jannah. Ini gambaran orang ini luar biasa amal soleh. Amalnya ahli jannah. Jangan tanya amal ininya, amal itunya. Bahkan dalam kisah hadis jihad syar'i. Ada orang yang mengamalkan amalnya jannah yang tampak bagi orang lain. Secara zahir orang tahu ini amal besar, tetapi dia termasuk ahlun nar. Yang namanya amal itu tergantung khotimahnya. Bagaimana khotimah amal? Kata para ulama menjelaskan pada kata-kata fima yabdulinas yang tampak bagi orang menjelaskan ini nampaknya secara zahirnya mengamalkan amal besar amalnya ahlun nar tapi batinnya rusak apa batinnya ini? niatnya rusak dikatakan su'ul qasdi rupanya dia itu menyimpan niatan-niatan yang gak bagus niatan-niatan yang tidak ikhlas niatan yang rusak yang merusak kalbunya merusak batinnya itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mensyarah hadis ini. Zahirnya, batinnya beda. Namanya apa ini? Nifak. Ada penyakit-penyakit batin yang merusak amal besarnya dia dia jatuh dalam suul khatimah ternyata disebabkan ketidakikhlasan dia ketidaktulusan dia dalam beramal dia mengajarkan amal zahir namanya bagus tapi ternyata batinnya rusak punya niatan-niatan yang yang buruk niatan-niatan yang jelek niatan yang tidak dibenarkan dalam Islam singkatnya tidak ikhlas tidak ikhlas terjangkit di penyakit nifak atau penyakit-penyakit hati yang lain yang merusak keikhlasannya. Bayangkan di ujung ayatnya belok yang semestinya khusul khatimah jadi suul khatimah. Itu amal besar, juga amal-amal yang lain barakallahu Maka kiat kedua untuk supaya kita bisa konsisten istiqomah di atas apa kita perjuangkan selama ini akidah kita, ibadah kita, amal soleh kita, akhlak adab kita, ah, pekerjaan kita, semua yang kita kerjakan yang kita harapkan berpahala ini supaya bisa istiqomah ialah keikhlasan dengan ikhlas niat, kita tulus lillahi ta'ala kita tulus ini ibadah kepada Allah tulus untuk menggapai ridhonya Allah menggapai pahala Allah gak punya niatan-niatan yang jelek bukan untuk kesombongan bukan untuk kecokaan bukan untuk bangga diri bukan untuk berbangga-bangga dengan harta atau bukan pula untuk niatan-niatan yang jelek dengan apa yang kita kerjakan bukan untuk itu ikhlaskan niat insyaallah ta'ala Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan keisi keistiqomahan kepada kita. Allah yang kasih. Allah akan kasih kita taufik, hidayah selalu lempeng. Apapun godaannya, apapun gangguannya, bagaimana situasinya, Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita, dikasih keisi keistiqomahan dari semua yang ada. Ikhlaskan niat. Asa keimanan ikhlaskan niat. Dan yang ketiga adalah doa. Ini istilahul mukmin itu berlaku sejatinya kaum mukminin banyak-banyak doa. Mohon doa terus ya, mohon doa supaya dikasih kemudahan dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bertauhid. Doa dikasih kemudahan untuk bisa beramal soleh Doa dikasih kemudahan untuk berakhlakul karimah Interaksi yang bagus Doa supaya dikasih maisha yang halal Rezeki yang halal Halal ya, banyak halal sedikit halal, melimpah halal.